Selamat pagi Pak Guntur. Ya, selamat pagi Mbak. Ya, silahkan. Sebenarnya eh, kalau saya itu telah membatasi seseorang atau memiliki sesuatu ya sifatnya ya. Dan eh, BI boleh aja kontrol untuk apa? Untuk eh, mengurangi jumlah uang yang beredar. Tapi kalau saya sih nggak setujunya kenapa KPR harus 30% diatur seperti itu. Berarti kan semakin sedikit orang akan memiliki rumah, rumah tinggal gitu loh bukannya memudahkan untuk orang memiliki tempat tinggal, tapi malah menyusahkan. Gimana sih prinsipnya udah beda kan? Tadi apa kesejahteraan rakyat sama berkurang gitu. Jadi cobalah BI ya boleh mengatur eh, apa namanya pasar uang, keuangan kita boleh, money, monetary eh, controlling boleh, tapi jangan sampai membuat dampak yang uh, tidak signifikan. Tapi yang berdampak kan masyarakat yang ingin punya rumah, masyarakat yang ingin punya mobil, masyarakat yang ingin punya motor gitu loh lebih baik jangan melalui BI, tapi aturlah melalui perusahaan-perusahaan leasing, jangan diterapkan secara general, tapi case by case gitu loh. Jadi nggak antem kromo, yang kena kan banyak orang itu. Kebablasan lah BI mengaturnya gitu menurut saya ya. Selanjutnya terima kasih. Oke, okay. selamat pagi Bu Anita. Halo. Oh, selamat pagi Bapak, silahkan. Halo, selamat pagi. Ya, silahkan. Itu Bu, menurut saya sih tujuannya baik lah. BI pasti punya indikator lah, punya data lah. Tapi balik lagi, hal ini nggak bisa mendadak gitu loh. Harus rencana dan bertahap saya pikir ya. Jadi dimulai mungkin dari 20% atau 15%, terus beberapa bulan kemudian baru 20%, baru 50%, nah bertahap lah. Soalnya kan pelaku-pelaku bisnis perlu penyesuaian lah dengan peraturan yang ini. Soalnya perubahannya itu selalu ekstrim menurut saya. Saya Bu, makasih. Ya. Ibu Anita, selamat pagi. Ya, pagi. Silahkan Ibu. Eh, kalau menurut saya untuk kebijakan BI, mungkin khusus untuk KPR, mungkin eh, untuk DP yang 30% mungkin bisa dibikin secara berjenjang. Katakanlah untuk rumah 100 juta misalnya minimal, mungkin DP-nya tidak 30%, tapi mungkin 10% saja. Tapi untuk rumah misalnya yang uh, katakan, katakanlah 500 juta ke atas, saya setuju dengan BI untuk eh, mengadakan down payment sebesar 30%. persen. Kira-kira itu aja opini saya. Terima kasih. Selamat, Pak Hendri komentar Anda. Aduh, ini pemerintah kita hebat nih, memeras rakyat kecil ya. Dengan menekan kredit motor 30% harus bayar, uang rumah juga harus bayar 30%. Padahal teorinya itu mbak, ya, teorinya itu memang rakyat kecil tidak boleh ibaratnya untuk kehidupan mereka itu untuk bersenang-senang itu tidak boleh oleh pemerintah kita ini harusnya mereka yang bersenang-senang saja jadi ya jadi kayak kepemilikan rumah itu teorinya aja mbak ya kalau misalnya yang orang yang punya uang di internal mereka itu bisa mereka bermain bukan 30% tapi kalau orang yang nggak punya uang itu benar-benar dijalankan tapi kalau orang yang punya uang waduh Betul-betul kembali lagi pemerintah kita ini. Masih banyak rakyat yang susah, yang rakyat ditekan lagi Mbak. Itu aja Mbak. Saya minta tolong saya lagi BI di, rumah itu peraturan BI itu. Jangan rakyat kecil terus yang ditekan. Itu aja Mbak, makasih. Baik, terima kasih Pak Henry. Selamat pagi. Oke, saya ingin sedikit berkomentar. Pertama-tama dengan adanya penekanan eh, apa namanya tadi untuk beberapa uang muka baik itu kendaraan bermotor maupun KPR, ini terindikasi bahwa negaranya akan bangkrut. Kedua, eh, bahwa rakyat semakin sengsara. Jadi pemerintah ini tidak ada keberpihakan kepada rakyat sama sekali. Maka karena itu, kepada para pemegang kebijakan, kami selaku rakyat biasa di bawah, agar supaya segera merevisi kembali terutama kepada Menteri Keuangan dan kepada Bank Indonesia agar supaya ditinjau kembali kebijakan ini. Kalau ini dijalankan, ini terbukti bahwa negara siap-siap akan bangkrut, krut, krut. Demikian kenapa saya. Terima kasih Pak Bunyamin. Pak Hendra, selamat pagi. Ya, Ibu. Uh, menurut saya B mengeluarkan itu kan berarti kan ada sesuatu yang dilihat dari segi finansialnya, Bu. Dimana memang kalau dibiarkan itu bisa berbahaya. Bisa terjadi kita mungkin jadi kasus kayak Amerika jadi subprime mortgage itu Bu. Yang mana mungkin orang berspekulasi dengan nah, DP murah, terus kemudian dia tanpa memperhitungkan yang lain-lainnya, dia akan mengambil itu semua termasuk motor segala macam. Kita lihat banyak sekali motor yang dilelang, mobil yang dilelang karena orang nggak sanggup bayar. Nah imbasnya kan akan merembetnya itu panjang sekali Bu. Tapi eh, dalam hal ini pemerintah juga harus bijak. Mereka itu mem,、uh, eh, mengambil atau membeli kredit itu kan karena tidak ada alternatif untuk melakukan kegiatan. Makanya pemerintah sebetulnya begitu ada peraturan ini alternatifnya apa? Misalnya bagi kami yang kayak begini yang membutuhkan kendaraan setiap hari harus ada alternatif angkutan massal yang benar-benar nyaman, aman, yang akan terjamin. Nah itu mungkin saya rasa juga orang tidak mungkin eh, berlomba-lomba untuk apa, mengarah kepada kredit itu Bu. Saya rasa gitu Bu. Masih Bu. Terima kasih Pak Hendra. Pak Andreas, selamat pagi. Ya saya setuju dah kalau bisa 50 persen lah jadi rakyatnya nggak bisa beli motor, mobil, rumah yang bisa beli koruptor-koruptor di Indonesia aja bisa banyak yang nggak berseri, yang nggak bisa taruh di bank biar aman jadi Indonesia negara nomor nomor satu di sini dengan masuknya hip itu aja terima kasih baik terima kasih Pak Andreas selamat siang Pak Yudi Selamat siang Bu Silahkan komentar Anda Ya kalau menurut saya sih itu bagus aja ya Jadi yang bisa invest cuma orang-orang kaya aja Yang kaya tambah kaya gitu Kalau yang kelas menengah jadi mikir-mikir buat investasi Memang harga rumah juga sekarang udah nggak wajar sih Kenaikannya itu eh, semuanya dari investor aja menurut saya Jadi kalau kayak gini kan ngurangin investor juga Gitu aja, makasih Terima kasih Pak Yudi Pak Henry, selamat siang. Ya, selamat siang lagi. Saya berkomentar lagi, Mbak. Itu ya. saya mau dasar hukumnya apa BI bikin mengatur-ngatur kayak begituan, Mbak. Sekarang saya mau nanya, mereka berhak mengaudit kayak tuh? Kalau me memang betul tidak dijalankan oleh perusahaan, makanya saya bilang kembali lagi. BI mengatur-ngatur itu dasar hukumnya apa mereka? Ada mereka untuk mengawasinya. Itu aja, Mbak. Makasih. Makasih, Pak Henry. Pak Tata, selamat siang. Siang, Bu. Ya, komentarnya Bapak. Eh, sebenarnya BI kan bisa bikin peraturan untuk rumah pertama ya tetap seperti yang dulu. Kalau untuk yang rumah kedua, ketiga, dan seterusnya kan bisa baru peraturan baru. Begitu aja sih Bu. Untuk kendaraan juga sama seperti rumah gitu. Baik, terima kasih Pak Tatang. Bapak Pai, selamat siang. Iya, selamat siang Bu. Iya, komentarnya Pak. Uh, ini udah terlalu jauh nih BI mencampurin urusan sampai ke pasar begitu karena nggak seharusnya BI sampai campur-campur sampai dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nanti ke depan. Baik, terima kasih Pak Bae.